Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab yang ketiga, bab sabar, hadis yang ke-28. وعن أنيس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغساه القرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباته فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أباتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه Falamma dufiha dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahshu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahu al-Bukhari وعن أنيس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغسى القلب dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya ia berkata ketika Rasulullah SAW sakit yang sakitnya semakin parah yang membuat beliau hampir pingsan karena sakit yang sangat keras menjelang sakaratul maut Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatahu Fatimah radhiyallahu berkata alangkah menderitanya wahai ayahku faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini Falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban ta'ahu ya abatahu jannatul firdausi mahwahu ya abatahu ila dan nan'ahu Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat maka Fatimah berkata wahai ayahku engkau telah memenuhi panggilan Rabbnya wahai ayahku surga Firdauslah tempat kembalimu Wahai ayahku yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusakum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab ketika beliau sudah dikubur Fatimah kembali berkata apakah jiwa kalian rela untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 4462. Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hadis yang diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sebelum Rasulullah SAW wafat, pada hari Ahad di tanggal 10 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari sisa-sisa perkara yang beliau miliki. Ketika itu beliau memerdekakan budak-budak dan menginfakkan seluruh hartanya. Jadi satu hari di hari Ahad sebelum beliau wafat, maka beliau keluarkan semua harta yang beliau miliki budak yang beliau miliki beliau merdekakan. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ma faalatid dahab, Wahai Aisyah, bagaimana kondisi emas yang aku miliki? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menghadirkan emas tersebut yang jumlahnya lima atau sembilan keping emas. Maka Rasulullah SAW kemudian membalik-balik kepingan emas yang beliau miliki sambil berkata, Ma Muhammadin billahi azza wa jal, laki lakiyah, Wahadihi indahu anfi, Rasulullah mengatakan bagaimana gerangan Allah akan memperlakukan Muhammad jika ia bertemu dengannya sementara emas-emas itu masih ada padanya. Apa yang akan dilakukan Allah kalau Muhammad itu bertemu dengan Allah masih punya kepingan-kepingan emas? Itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sedekahkan emas ini." Jadi satu hari sebelum beliau wafat di hari Ahad, maka beliau infakkan sisa emas harta yang beliau miliki 5 atau 9 keping emas. Aisyah mengatakan, Ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada satupun di rumahku yang dapat dimakan oleh makhluk yang bernyawa, kecuali sedikit gandum yang ada pada rak makanan milikku. Jadi ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka di rumah Aisyah ibunda kita tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali gandum sedikit. Kemudian aku terus memakannya hingga beberapa lama. Jadi sisa gandum yang dimiliki di rumah Aisyah itu dimakan beberapa waktu kemudian. Namun dia tidak kunjung habis. Karena penasaran, kok nggak habis-habis anu, gandumnya? Kemudian aku timbang, berapa jumlah kadar gandum ini? Kok saya makan kok nggak habis-habis? Aku pun menimbangnya, lalu ia pun mulai berkurang hingga kemudian habis karena hilang keberkahan setelah aku timbang tadi. Andai tadi nggak ditimbang sama Aisyah, mungkin makanan itu masih ada untuk beberapa waktu ke depan. Tapi karena beliau penasaran kok nggak habis-habis gandum ini, maka kemudian ditimbang berapa sih beratnya, kok nggak habis-habis saya makan. Ternyata kemudian setelah itu gandumnya habis, dimakan habis. Yang kata beliau Rasulullah berkurang berkuranglah keberkahan dari gandum tadi. Kemudian beliau mengatakan pula, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syattan wala ba'iran wala ausa bi syai'in." Ketika Rasulullah SAW wafat, maka beliau tidak meninggalkan sekeping dinar pun, sekeping dirham pun, tidak juga seekor kambing, tidak pula seekor onta, dan beliau pun juga tidak berwasiat dengan wasiat apapun untuk urusan harta. Karena memang para ambia itu ketika wafat tidak meninggalkan harta warisan. Apa warisan para ambia? Ilmu. Maka sekarang kita sedang mencari warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang berburu warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ilmu. Kemudian di hari wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin, di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah maka musibah terbesar yang disebutkan oleh para alim ulama terjadi Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan Aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih cerah dan lebih indah di hari ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar masuk kota Madinah. Dan kemudian aku menyaksikan saat wafatnya Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat hari yang lebih gelap, lebih muram dari wafatnya Rasulullah SAW. Lihat jemaah sekalian persaksian seorang Anas bin Malik yang 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat hari wafatnya Rasulullah SAW adalah hari paling kelam, hari paling muram di antara manusia saat mereka menerima hidayah Islam. Hari itu diawali dengan beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar salat untuk mengimami kaum muslimin sebagai isyarat bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah ar-Rasyid pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat nanti. Mengapa Rasulullah tidak menunjuk sahabat yang lain? Di sana ada Ubay bin Kaab. Di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang mahir dalam membaca Al-Quran. Ini menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Beliau mengimami salat yang ke-17 kalinya dalam rentang waktu Rasulullah SAW wafat. Lima kali sholat dalam sehari itu 17 kali Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar melihat Rasulullah SAW ada di rumahnya Aisyah radhiallahu anha. Seolah-olah beliau memandangi para sahabat dengan pandangan yang terakhir kalinya. Dan Abu Bakar ingin mundur ke belakang karena merasa Rasulullah akan datang menjadi imam. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap menjadi imam karena beliau sedang sakit keras. Kemudian di hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu duha datanglah Fatimah sebagaimana hadis yang kita bahas tadi. Jadi Fatimah radhiyallahu hadir ketika hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membisiki Fatimah dengan sebuah bisikan. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Fatimah menjadi sedih dan menangis. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan la aral ajal illa qad iktarab fattaqillaha wasbiri fa inni ni'mas salafu ana lagi. Aku melihat ya Fatimah ajalku telah dekat karena itu aku berwasiat kepadamu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena sesungguhnya sebaik-baik pendahuluku pendahulumu adalah aku Mendengar itu Fatimah kemudian menangis karena tahu bahwasanya Rasulullah SAW akan wafat. Maka kemudian dibisikkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, Ya Fatimah, Ala tarbaina antakuni takuni sayyida sayyidatan nisa'il mu'minin atau sayyidatan nisa'i hadhil ummah Wahai Fatimah Setelah melihat Fatimah menangis Kemudian Rasulullah memanggil kembali Fatimah Dan dibisiki oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan Ya Fatimah Tidakkah engkau ridho Menjadi pemimpinnya orang-orang mukmin, Menjadi sebaik-baik wanita kaum mukminin. Mendengar itu kemudian Fatimah kemudian tersenyum Hadis ini beliau bawakan ketika setelah Rasulullah wafat ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha, karena melihat Rasulullah membisiki Fatimah kemudian beliau menangis, setelah dibisiki kembali kemudian tertawa. Kemudian ditanya oleh Aisyah setelah waktu berlalu, apa yang dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu sehingga engkau kemudian menangis kemudian tertawa? Hadis ini kemudian muncul. Bahwasanya pertama kali yang dibisikkan adalah Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah wafatnya eh, dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua memberitahukan bahwasanya Fatimah adalah penghulunya orang-orang mukmin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatimah gembira. Walaupun Fatimah bergembira aja jemaah sekalian, maka tidak ada kesedihan kecuali seorang anak yang melihat sakit parahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jemaah sekalian, ketika di akhir wafat beliau itu sakit kerasnya sangat. Dan sakaratul mautnya Rasulullah SAW pun juga sangat dibanding dengan manusia biasa. Nanti kita tengok faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian beliau SAW mengatakan laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini ya Fatimah tidak ada lagi kesakitan, tidak ada penderitaan lagi bagi ayahmu. Kita ambil faedah dari hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama, para nabi, para ambia itu mendapatkan cobaan paling berat dalam kehidupan mereka. Dan ketika menghadapi kematian mereka. Jadi para ambia, para rasul, para nabi itu mendapatkan cobaan paling berat dalam kehidupan mereka. Pun demikian ketika menghadapi sekaratul maut, mereka mendapatkan cobaan lebih berat dibanding dengan manusia yang lain. Apa faedahnya? Apa fungsinya? Kok para ambia itu diberi cobaan yang berat? Ketika sakaratul maut pun juga diberi cobaan yang berat. Sakit beliau itu dua kali lipat sakitnya manusia biasa. Apa faedahnya coba? Kata para alim ulama, untuk menambah ketinggian derajat mereka dan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah mengapa para ambia para rasul ketika mereka mendapatkan ujian dalam kehidupan mereka itu menambah derajat mereka di sisi Allah menambah pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap ketika orang sulit sakaratul maut, itu oh, aku dusoni, itu bukan gitu. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia derajat dengan apa? Beratnya dia menghadapi sakaratul maut. Ya. Kita tahu bagaimana kerasnya sakaratul maut yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagaimana besi berduri yang kemudian dimasukkan kepada e, kumpulan kapas kemudian besi ini ditarik. Apa yang tersisa? Maka kapas ini akan menyangkut di duri-duri besi tadi. Itulah sakitnya sakaratul maut. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu merasakan dua kali sakitnya orang sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surah Muhammad ayat yang ke-31. Surah ke-47 ayat yang ke-31. Ada yang mau bacakan ayatnya? Itu ada mic di sana. Kayak yang sebelah kiri yang baca. Kok mic-nya kok ngadepnya sana saudara Atau ikut lurusnya mic? Enggak ada. Lurusnya mic itu Eh monggo silakan. Pakai mic itu kalau mau biar suaranya terdengar. Surah Muhammad ayat 31. Pakai mic, Pak. <clears throat> eh, silakan. Dan sungguh kami pernah akan mengusi kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar bersirat dan bersabar di antara kami dan akan uji perihal kami ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلوا أخباركم Allah menguji kita itu untuk apa sih? agar tahu siapa orang yang benar-benar berjihad dan orang-orang yang sabar. Karena kalau tidak diberi ujian, mana tahu orang ini sabar atau tidak. Itu fungsinya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Pun demikian kepada para nabi dan para rasul. Mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk menambah derajat mereka. Apakah mereka tidak sabar? Sabar jangan Justru dengan kesabaran mereka Allah berikan ujian itu semakin menambah derajat mereka, semakin menambah pahala mereka. Sementara kita yang bukan seorang rasul, seorang hamba, eh, seorang nabi, maka fungsinya apa? Untuk bisa menghapus dosa, menambah derajat kita pula. Maka kalau tidak diuji bagaimana Allah mengetahui orang ini bisa sabar atau tidak? Diuji ya man. Jangan dikira hidup di dunia ini lempeng saja. Enggak. Hidup di dunia ini penuh dengan lika-liku, naik turun kehidupan kita. Itulah kehidupan di dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika itu beliau sedang sakit keras. Sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan wa syadida Sepertinya Anda sedang merasakan sakit yang sangat ya Rasulullah. Kala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar. Ini, uh aku kama yu aku rajulani mingkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Benar. Aku sakit sebagaimana sakit di antara kalian dua orang yang sakit." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menanggung sakit dari cobaan Allah Subhanahu wa taala dua kali sakit yang kita rasakan, teman maka kemudian oleh karena itukah kata Ibnu Mas'ud kultu dalika anna laka ajrain apakah dengan seperti itu Anda mendapatkan dua kali cobaan orang yang sakit di antara kami pahala Anda dua kali qala ajal dalika kadalik demikian jadi ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu setara dengan kadar iman seseorang kalau kita diberi sakit sebagaimana layaknya para ambia, maka mungkin kita akan sambatnya masa Allah. Mungkin sakit sekarang kita aja sudah sambatnya kemana-mana, nggak sabar dan seterusnya. Maka Allah tahu kadar keimanan kita. Maka sakitnya kita atau cobaan itu sesuai dengan kadar iman yang kita miliki. nggak akan lebih dari itu. Maka para ambia itu diberi ujian dua kali lipat sakitnya manusia biasa. Kemudian beliau bertanya Ibnu Mas'ud pada hadis yang lain. <clears throat> dari Mus'ab bin Sa'id an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asadun bala Ya Rasulullah siapakah orang yang paling berat cobaan hidupnya Di riwayat Tirmizi nomor 2398 qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya summal amsalu fal amsal Orang yang paling berat mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya yang semisalnya dan semisalnya. Pengikut para nabi, penerus para nabi dalam menyampaikan risalah ini, cobaan mereka akan sama seperti itu. Kemudian kadarnya turun turun turun sesuai dengan kemampuan mereka. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih dan seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kokoh, maka cobaan pun juga semakin besar. Kalau imannya lemah, maka seperti itulah kadar cobaannya. Allah Maha mengetahui. Kita ini kadarnya seberapa aja ya. Kalau dikasih cobaan besar, ya bisa-bisa kita mutung nanti. Ya, iman bisa lepas dari diri kita ini hikmah. Fama yazaru fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yatrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'atun. Di akhir hadis Nabi mengatakan dan seseorang senantiasa diuji dengan ujian yang terus silih berganti sampai kemudian dia berjalan di atas muka bumi tanpa membawa dosa satupun. Subhanallah. Jadi ada hamba-hamba itu yang Allah uji itu bergantian jemaah keluarganya, anaknya, istrinya. Dia sabar. Kemudian dia berjalan di atas muka bumi ini sebelum bertemu dengan Allah dosanya itu sudah habis. Sudah hilang. Subhanallah. Bagaimana sayangnya Allah dengan para hamba-hambanya. Faedah pertama tadi para ambia itu mendapatkan cobaan lebih besar dibanding dengan yang lain. Yang kedua diperbolehkan bersedih atas orang yang menghadapi sakaratul maut. Sedih boleh. Karena Fatimah mengatakan apa? Wa karba abatahu alangkah menderitanya ayahku. Beliau sedih melihat ayahnya Nabi SAW dalam kondisi yang sangat keras sakitnya menjelang akhir wafat beliau. Maka kemudian Fatimah menangis. Ya, tangisan apa? Tangisan yang pelan. Tangisan yang tidak menunjukkan marah dan tidak ridhonya dia pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang menangis itu lumrah aja sekali. Manusia, Siapapun orang kalau sedih ditinggal keluarganya yang menangis. Cuma permasalahannya nangisnya seperti apa? Sedihnya seperti apa? Fatimah menangis tapi nangisnya enggak geru-geru, enggak gulung-gulung, enggak mukul sana mukul sini. Beliau nangis dengan tangisan yang pelan. Maka ketika Rasulullah SAW dimakamkan beliau mengatakan atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah SAW at-turab apakah kalian rela menaburkan tanah di atas makamnya Rasulullah SAW ini bentuk kesedihan dan ini wajar Ya. Nah, di sana ada yang namanya ancaman bagi orang yang meratapi kematian karena tidak menunjukkan kesabaran dia dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 934 dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau bersabda arbaun fi ummati min amril jahiliyah ada empat perkara yang khasnya orang jahiliyah itu masih melekat kepada umatku. layat rukuna hunna mereka sulit untuk meninggalkannya. Jadi ada perkara empat jahiliyah, jahiliyah itu masih melekat di umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Sulit ditinggalkan. Yang pertama apa? Al-fakhru fil ahzab wa fil ansab yaitu membanggakan jasa-jasa nenek moyangnya. Itu perilaku jahiliyah ya Mas. Ya, membanggakan ya kakeknya, neneknya, nenek moyangnya. Saya ini keturunan ningrat, saya keturunan darah biru, darah hijau, darah ini dan itu. Ini membanggakan orang-orang yang sebelumnya. Ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Orang jahiliyah dulu gitu, suka membanggakan orang-orang di belakangnya. Saya ini keturunan ini dan itu. Padahal amalnya tuh tidak ada apa-apanya. Tidak menunjukkan dia sebagai orang yang baik. Ya. Kemudian yang kedua bahwa ta'nu fil ansab mencela garis keturunan. Orang-orang jahiliyah dulu itu kalau orang keturunannya nggak jelas, orang-orang termarginalkan, orang-orang pinggiran itu dicela. Kalau mereka bangsawan maka dielulukan mereka. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah. Yang keempat, eh, yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum menisbatkan menyandarkan hujan dengan sebab bintang tertentu maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun hujan di malam hari Kemudian basah tanah Masjid Nabawi Kemudian beliau mengatakan Tadi malam ada orang yang kufur Tadi malam ada orang yang beriman Bagaimana ya Rasulullah mereka kufur Bagaimana mereka beriman Ketika mereka menyandarkan datangnya hujan ini Dengan sebab bintang-bintang tertentu Hujan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Hujan itu rahmat dari Allah dan Allah yang berkehendak menurunkan hujan di satu tempat tidak di tempat yang lain. Bukan karena sebab bintang ini, rasi ini dan rasi itu, bukan. Itu perkara jahiliyah. Dan yang keempat, waniyahah meratapi mayit. Itu perkara jahiliyah. Wakala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna ihatu idalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal Kiamati wa 'alaiha sirbalun min qitarin wa dir'un min jarabin wanita yang meratapi mayit niyaha eh jika dia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba. Jadi ketika dia di masa hidupnya itu meratapi mayat dengan berlebih-lebihan dan dia tidak taubat sampai dia meninggal dunia, maka di hari kiamat dia dibangkitkan dengan memakai pakaian yang terbuat dari timah cair yang panas dan memakai pakaian dari kudisnya neraka. Itu kalau dia tidak bertaubat. Kenapa kok wanita? Ya, karena sebagian besar yang melakukan para wanita. Kita tahu bagaimana psikologi kaum wanita sangat lemah, maka Nabi SAW menganjurkan apa? Tidak ikutnya para wanita di pemakaman. Karena apa? Lemahnya mereka dalam menerima musibah sehingga kemudian ditakutkan apa? Muncul ratapan-ratapan kesedihan yang berlebih-lebihan. Maka namanya niyahah. Bahkan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan di Sahih Bukhari Muslim, "Laisa minna man darabal hudud aw syaqqal juyub aw da'a bid'wal jahiliyah." Bukan dari golonganku siapa yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek kerah bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Berarti termasuk al-kabair Karena kalau ada perkataan laisa minni, laisa ummati, berarti perkara setelahnya itu termasuk perkara al-kabair, dosa besar. Meratap mayat itu biasanya zaman dahulu itu menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek baju, kemudian bergulung-gulung di tanah e, pasir, di gurun pasir. Itu menunjukkan ketidakriduan mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang sedih itu wajar, jemaah Orang menangis pun juga wajar. Yang nggak wajar itu kalau keluarganya meninggal dia malah tertawa-tawa itu yang nggak wajar mana. Sedih wajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Sahih Bukhari Muslim, "Innal mayyit yu'addabu bibukai ahli alaih. Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarga padanya. Loh, ini jamaah Mayit itu disiksa dengan sebab ratapan niyahanya ahlinya. Jadi ahlinya ini menangis yang sangat-sangat meratapi kesedihan. Karena apa? Ini menunjukkan ketidakriduan dirinya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Si mayat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada perinciannya insyaallah. Lalu tangisan yang boleh itu yang seperti apa? Apakah Rasulullah SAW tidak pernah menangis? Rasulullah pernah menangis. Pernah didatangkan kepada beliau Ibrahim putra beliau yang sedang sakit keras. Ya, jadi putra Nabi SAW itu wafat sebelum besar, usia 2 tahun sudah wafat. Selebihnya putra putri eh. kita ini jangan sekalian. <clears throat> kan kadang tidak pernah menyadari Rasulullah SAW itu orang yang banyak menerima ujian. Putri beliau itu wafat ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Lu bayangkan, putri-putri beliau, termasuk putra beliau, Qasim, Ibrahim, itu wafat di usia masih kecil. Sangat bisa dibayangkan bagaimana sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Yang tertinggal ketika beliau wafat, sebelum beliau wafat hanya tinggal Fatimah. Fatimah itu putri beliau yang terakhir kali wafat. Setelah beberapa bulan kemudian beliau wafat menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya itu wafat sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasanya kan yang meninggal dunia kan bapaknya dulu atau ibunya gitu ya. Ini ditinggal mati putra putrinya loh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jarang menengok yang seperti itu sejarah seperti itu. Nah, satu ketika Ibrahim itu sakit keras, ada di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berlinangan air mata. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, Anda menangis?" Seolah-olah kalau Nabi nangis itu aneh mungkin barangkali ya. Anda menangis ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibni Auf Innaha rahmatun Wahai Ibnu Auf Abdurrahman bin Auf maksudnya Ini tangisan rahmat Jadi kalau ada orang menangis sama sekalian ya, Yang nangisnya gak, gak, gak, gak sifat niyaha tadi Itu tangisan rahmat Artinya apa? Allah memberikan kelembutan di hati seorang hamba dengan tangisan tadi maka kalau ada orang menangis, gampang iba, gampang tersentuh, alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu hatinya keras. Ngalang-ngalangi batu. Padahal batu itu ditetesi air itu bisa hancur. Batu itu bisa terjun dari tebing karena mengikuti aliran dari air terjun itu bisa hancur batu itu. Tapi ada orang itu hatinya lebih keras daripada batu sehingga nggak tersentuh sama sekali dengan orang yang sakit, orang yang uh, sedih dan seterusnya menter. Nah ini hati-hati Jangan-jangan nggak ada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di hatinya. Maka kalau hati kita ini masih gampang tersentuh, menangis, sedih, melihat begini begitu, berbahagia. Itu tanda Allah memberikan rahmat di hati kita. Nabi menangis ketika putranya Ibrahim meninggal di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha rahmatun." Tangisan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal aina tadma' wal qalba yahzan la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun kedua mata boleh mencucurkan air mata hati boleh bersedih hanya kita tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih. Hadis Bukhari Muslim. Jadi sedih itu boleh ya mas, ya. dan itu manusiawi. nggak usah jaim lah, ya. jangan pura-pura tegar gitu. Nangis ya tidak apa-apa, nangis saja sedih. Cuma tidak boleh yang berlebihan gitu aja. Ya. Boleh, antum sedih mendengar, mungkin kita kadang mendengar bacaan lantunan ayat Quran, ya, mendengar kisah-kisah yang menyentuh hati. Karena termasuk kelembutan hati seorang hamba itu bisa disentuh dengan bacaan Al-Quran dan kisah-kisah yang menyentuh hati itu boleh. Karena kalau hati ini keras itu bahaya. Maka termasuk kitab-kitab yang banyak dianjurkan oleh para ulama untuk pelembut hati diantaranya adalah kitab Riyadus Salihin yang kita sedang bahas ini insya Allah ta'ala itu sangat bisa melembutkan hati seorang hamba. Karena dunia yang kita kejar terkadang bisa mengeraskan hati kita. Dunia yang sibuk kita untuk mengejarnya, banting tulang sampai sakit semua tulang kita. Itu kadang bisa mengeraskan hati kita ya, Hingga sulit kemudian menerima sentuhan-sentuhan yang namanya hidayah, sentuhan-sentuhan iba, rahmat itu kadang kita sulit untuk menerimanya. Maka dengan banyak mendengar kisah-kisah seperti ini mudah-mudahan hati kita ini semakin lembut untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ketika mensarah hadis Muslim tentang tangisan tadi. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis bahwa mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau si mayit tidak berwasiat, barulah kemudian si mayit disiksa. Saya ulang, Imam Nawawi mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sebab siksaan mayit karena tangisan keluarganya kalau si mayit tidak berwasiat sama sekali. Jadi selama hidupnya nggak pernah ngasih edukasi kepada keluarganya, nggak pernah ngasih wasiat, wahai anak istriku kalau aku nangis engkau jangan niyaha, jangan meratap, ridolah dengan kepergianku. Maka yang seperti ini si mayit andai keluarganya tetap nangis meratap yang berlebihan tadi, si mayit tidak akan disiksa. Kenapa? Dia telah berwasiat. Tapi kalau tidak berwasiat kata Imam Nawawi rahimahullah, baru kemudian inilah yang terjadi. Dia disiksa dengan sebab ratapan keluarganya. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan makna dari ayat tadi itu adalah ajari keluargamu dengan ilmu, ajari keluargamu dengan adab-adab Islam. Artinya tugas seorang ayah itu tidak hanya sekedar mencari nafkah, tapi dia juga mendidik warganya, istrinya, anak-anaknya agar paham tentang agama. Maka andai kemudian ayahnya meninggal dunia, dia telah berwasiat, Nah, wahai istriku, jangan engkau menangis yang berlebihan. Maka insya Allah tidak akan diadab dengan sebab itu. Tapi kalau tidak pernah ada edukasi keluarganya nggak pernah diberitahu, nggak pernah berwasiat, maka keluarganya kan tidak tahu bahwasanya di sana ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini ahlinya ini, keluarganya ini eh, si mayat disiksa. Maka ini perlunya kita apa, jemaah sekalian, untuk kita belajar bersama. Seorang ayah itu tidak hanya ya belajar untuk dirinya, dia harus juga belajar memberikan ilmu itu transfer ilmu kepada keluarganya, anak istrinya. Jangan yang dapat cuma bapaknya toh di pengajian-pengajian, kemudian ketika pulang sudah selesai istrinya anak-anaknya gak dikasih ilmu. Maka ini salah. Ya. Tanggung jawab besar seorang ayah sebagai keluarga, kepala keluarga adalah memberikan yang terbaik untuk urusan akhirat keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis ini yaitu surga Firdaus itu tempatnya para ambiyah Sorga Firdaus adalah tempatnya para ambia sebagaimana perkataan Fatimah tadi, wahai ayah, sorga Firdauslah tempatmu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang doa setelah azan di Sahih Bukhari nomor 649. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hati da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammad dalil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah halat lahu safaati yaumal qiyamah barang siapa yang berdoa setelah mendengar adzan dengan bacaan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sampai selesai maka apa kata Nabi halal safaatku untuknya di hari kiamat apa makna dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa yang diminta wasilah itu di adzan yaitu Nabi mengatakan idza sami'tum al muadzin faqulu misla ma yaqulu jika kalian mendengar muadzin mengucapkan adzan ikutilah apa yang diucapkan muadzin kecuali bacaan hayya 'alas salah hayya 'alal falah semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li al-wasilata." Mintalah pada Allah wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tabdagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasilata halat lahu safa'ah. Yang dimaksud dengan wasilah al tuh wa asudi doa Adam tadi yaitu kedudukan tinggi di sorga yang tidak akan dimiliki kecuali oleh hamba-hamba Allah dan aku berharap akulah yang mendapatkannya itu maka barang siapa mendoakan berdoa dan seperti tadi itu maka wasilah itu halal syafaatku untuknya jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dan para ambia yang lain. Itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga firdaus. Yang surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu 100 tingkatan. Satu tingkatan ke tingkat berikutnya seperti kita di bumi memandang langit yang ada di atas. Itu ada 100 tingkatan Mas. Bayangkan luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul al-firdaus." Jika kalian memohon pada Allah surga, mintalah surga firdaus. Ini motivasi jemaah Agar seorang hamba apa? Mencari sebab-sebab wasilah agar dia bisa masuk surganya firdaus. Sehingga seorang hamba termotivasi untuk beramal. Wah enggak, saya di pinggirnya surga aja lah Enggak apa-apa, kapling-kapling yang pinggir-pinggir enggak apa-apa lah Loh, jangan, semangat kita kan Nabi mengatakan apa? Kalau engkau berdoa, mintalah surga Firdaus Boleh aja mas, enggak apa-apa Ini memotivasi kita, agar kita enggak lemah dalam beramal karena kalau kita hanya berharap, nggak apa-apa lah, sing penting masuk surga. Gitu. Loh, jangan gitu. Mintanya yang paling tinggi, karena Nabi memerintahkan itu dan ini khusus eh, tidak hanya khusus pada beberapa orang. Nabi ucapkan ini umum kok. Nabi umum katakan ini. Ya. Terkhusus para nabi, mereka maka mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-wasilah yaitu kedudukan yang tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, faedah dari hadis ini adalah diperbolehkannya menyebutkan sifat-sifat orang yang meninggal dengan kebaikan. Dan disunnahkan pula kita ini kalau menyebut orang yang meninggal dunia itu kebaikan-kebaikannya saja. Lalu bagaimana dengan keburukannya? Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaf'alun. Mereka umat yang telah lalu apa yang telah mereka lakukan, maka mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Di Al-Baqarah juz terakhir di halaman yang paling 10 balik balik itu. Jadi kalau antum menemukan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat itu berarti kalau antum balik lagi tek ini itu pasti sama di bagian bawah akhir juz 10 juz 1 sebelum juz 2 sama kalimatnya tilka ummatun. Itu akhir dari juz 1. Untuk apa? Supaya kita ini bersemangat dalam beramal dan tidak usah ngurusin orang lain. Ya. Nah, untuk orang yang sudah meninggal dunia diperbolehkan nyebut kebaikan-kebaikannya. Ini sunnahnya memang demikian. Jangan disebut keburukan-keburukannya. Apalagi kalau dia banyak diketahui di khalayak umum, dia banyak kebaikannya. Maka sebut kebaikan-kebaikannya saja. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendoakan Abu Abu Salamah, suami dari Ummul Mukminin Ummu Salamah ketika baru saja meninggal dunia orang-orang di sekitarnya hiruk pikuk rame ya maklum namanya sedih ya kemudian Nabi mengatakan jangan kalian panik ucapkan ucapan yang baik karena ucapan kalian itu doa jadi kalau ada orang baru meninggal dunia zaman sekalian itu jangan rame jangan nangis yang berlebihan dan seterusnya bla bla bla gitu maka akan dikatakan doa doakan kebaikan-kebaikan. Nabi ketika baru pertama melihat Abu Salamah meninggal dunia, beliau tutup matanya, kemudian beliau berdoa, Allahumma firli Abi Salamah, warfa' darajatu fil Mahdiin wahlifli fi akibhi fil ghabirin dan seterusnya. Ya Allah ampuni Abu Salamah Ting, naikkan derajatnya bersama dengan orang-orang yang engkau beri petunjuk sampai dengan akhir doa karena doa orang yang hadir di sekitarnya itu doa kebaikan. Maka apa yang diminta? Kebaikan-kebaikan semua. Ada jenazah lewat diusung oleh beberapa orang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan wajibat wajib untuknya. Kemudian lewat lagi jenazah yang kedua, beliau mengatakan wajibat. Yang pertama para sahabat mengatakan tentang kebaikan-kebaikan semuanya. Ketika yang kedua lewat, para sahabat mengatakan tentang kejelekan-kejelekannya. Maka Nabi mengatakan apa? Wajibat. Wajib baginya. Para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Oh, anda katakan wajibat, wajib baginya, wajib baginya. Karena kalian adalah wakil-wakil saksi Allah di dunia. Apa yang kalian lihat baik, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib baginya surga. Apa yang kalian lihat jelek dari dirinya, maka jelek pula di sisi Allah dan neraka baginya. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, persaksian itu adalah diberikan kepada orang-orang yang ahlus saleh. Orang-orang yang dinilai kebaikannya ahlul fadl, yang punya keutamaan. Kemudian dia menilai, oh si fulan baik, si fulan baik itu boleh. Tapi kalau kemudian orang ini tidak baik, kemudian dikatakan baikkah dia? Semua bilang baik, padahal nggak baik orangnya mau ngomong nggak baik ya sama ya opo gitu ya dia nggak sholat buruk sama tetangganya tolim sama istrinya nggak sayang sama anak-anaknya nggak baik sama tetangganya orang suruh bilang baik maka ini tidak dianggap siapa yang menganggap baik orang-orang yang punya keutamaan sehingga dia mengatakan dia baik para sahabat itu tadi kan sahabat ya teman-teman. ketika ada orang mengusung mengusung jenazah, para sahabat mengatakan kebaikan-kebaikan kan. Nabi mengatakan wajib baginya surga. Orang diusung berikutnya sahabat mengatakan jelek-jelek jelek dia. Maka Nabi mengatakan wajib neraka baginya. Kenapa? Karena para sahabat itu secara umum dihukumi adil. Para sahabat itu punya sifat adil, jauh dari dolim. Maka satu hadis yang dibawakan para sahabat yang disebut dengan hadis ahad itu bisa diterima. Contoh, Nabi mengutus sahabat uh, ke Yaman. Siapa itu? Ibnu Mas'ud pergi ke Yaman dan Abu Musa Al-Asari dua orang. Ini bisa, nggak satu tempat. Di Yaman karena luas yang dihuni orang-orang ahli kitab, maka berdua ini dipisah untuk berdakwah. Kenapa nggak rombongan? Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bu, Bolehnya mengambil satu berita dari seorang sahabat Karena sahabat itu dihukumi adil Nah, kalau sahabat mengatakan dia baik, memang benar baik Nah, masalahnya kita sekarang kan bukan sahabat Nabi SAW Alaihi Faham maksudnya? Kalau antum misalnya ada orang meninggal dunia, baik tidak pak ini? Antum tidak tahu kan kesehariannya? Orang bilang baik semua misalnya gitu. Apakah itu kemudian menjadi hukum bagi dia orang baik? Enggak kemudian mengatakan membaca bab? Enggak pula. Kenapa? Loh, kita bukan sahabat Nabi SAW. Kita ini enggak dihukumi adil soalnya. Sehingga persaksian kita boleh jadi persaksian yang nisbi Yang cuma sekilas melihat atau balap bahkan kita nggak lihat sama sekali Teman juga bukan, tetangga juga bukan nggak pernah bermuamalah lagi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, "Kalau engkau ingin tahu orang itu baik apa tidak, ajak dia bermuamalah." Pernah saya ceritakan kalau nggak salah di sini. Ajak dia bermuamalah. Satu, ajak dia masalah hutang piutang. Yang kedua, ajak dia safar. Yang ketiga, ajak dia titipi barang. Kalau dia bisa lolos tiga ini, maka insya Allah dia orang baik. Karena biasanya orang kalau kena tiga ini, Pak, sifatnya yang buruk muncul. Kalau orang baik di tempat mukim, insya Allah ketika safar pun akan baik. Tapi kalau buruk ketika dimukim, maka ketika safar pun gak akan buruk dia. Kenapa? Safar itu sebagian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Orang gak nyenyak tidur, orang gak nyenyak makan. Kebiasaan dia sehari-hari ter, terganggu. Maka biasanya dia gak sabar. Maka muncul sikap aslinya. Maka ajak dia safar. Kemudian yang kedua apa? Ajak soal hutang piutang. amalan enggak dia? Jangan-jangan cuma amanah amat sekali tok, dua kali habis itu 3 4 5 6 ngemplang. Ya COD maling ngono gak barangnya, gak ana uangnya. Maka ajak seperti itu. Nah, Umar mengatakan ini ketika apa? Ketika ada seorang mengatakan saksi kan, ada ber perkara. Kemudian datang saksi. Kamu saksinya si A? Iya. Kamu tahu si A? Tahu ya, ngomongin. Mana buktinya? Kamu pernah safar? Kamu pernah urusan uang sama dia? Enggak pernah saya. Ah, berarti kamu bukan temannya. Karena kalau cuma ngaku dok temen tapi nggak pernah ikut safar, nggak pernah urusan hutang piutang, atau nggak tahu sifat aslinya. Paham maksud saya? Jadi ini masyhur, cerita ini masyhur. Karena orang kalau masalah uang jamaah sekalian, bahaya. Ya. Jangankan yang umum ya, yang kadang sudah ngaji saja itu tidak amanah. Betul. Yang sudah tahu dalil aja itu kadang gak Apalagi orang awamnya. Uang itu kadang bisa membuat mata ini jadi biru, merah, kuning, hijau. Mengkhianati teman, mengkhianati tetangga, mengkhianati saudara, saling bunuh, saling hajar, saling ah, uang, uang, urusan uang ya mas. Maka itu hati-hati, betul hati-hati. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima, faedah dari hadis ini bahwasanya terdapat dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sebagaimana yang lain. Beliau juga sakit, beliau juga merasakan panas, beliau juga merasakan kedinginan, lapar, manusia manusia biasa. Beliau katakan di Sahih Bukhari Muslim, "Innama ana basarum mislukum ansa kama tansaun." Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Aku kadang bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Ketika Nabi pernah sholat asar lima rakaat, para sahabat diam saja waktu itu, mengira, oh ada wahyu turun baru. Sehingga kemudian para sahabat diam saja. Setelah selesai salam, Nabi kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Anda tadi sholatnya lima rakaat. Loh, kenapa enggak kalian ingatkan saya? Saya juga manusia biasa, lupa sebagaimana kalian." Kemudian beliau sujud sahwi. Ini hikmah. Kalau andai Nabi itu enggak nggak lupa saat itu, kita enggak akan dapat syariat sujud sahwi Antum kalau lupa jadi imam, podo kanker ngerti nih kabeh, ya wes selesai. Wassalam, habis salam wes selesai. Saya pernah itu dulu cerita ya. Memang, betul kejadian seperti itu. Asar ngimami sholat. Saya merasa itu masih rokat ketiga. Kemudian saya berdiri lagi untuk rokat keempat. Kemudian jamaah juga biasa. Selesai salam, ngobrol-ngobrol sedikit pulang sekitar jam setengah setengah lima menjelang maghrib gitu saya di WA salah satu jamaah Ustaz, tadi kayaknya kita sholatnya lima rakaat deh. ya yang mana Pak? asar tadi. Loh, kok bisa? Iya, tadi itu mestinya Ustaz duduk tahiyat akhir, tapi tadi berdiri lagi. Loh, kenapa nggak diingatkan? Saya juga lupa ya Ustaz. Jadi saat masjid zaman sekalian, lim, sholat lima rakaat itu asar. Dan baru mulai itu setelah jam lima lebih mau maghrib. Bagaimana terus? terusan? Jadi rentang waktunya sudah lama dan satu masjid pada nggak ingat semua gitu Nah ini gimana kalau kalau misalnya nggak ada syariat tentang sujud sahwi tadi gimana? Hikmah. Ya, kita juga bisa lupa. Ya. Itu pernah kejadian sama saya pernah dua atau tiga kali kayak gitu. Tapi yang berikutnya diingatkan. Tapi yang ini benar-benar blank saat masjid tadi ngapain Ya sudah selesai mau gimana lagi? Sudah masuk maghrib waktu itu. Mau maghrib Ya. Jadi kalau antum lupa kayak gitu ingatkan dengan subhanallah. Ah, Nabi seperti itu. Ya, pernah kejadian seperti itu. Yang keenam. Hadis ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini juga menjadi bantahan bagi orang yang menyekutukan Allah dengan Rasulullah SAW Karena Rasulullah juga manusia biasa Tidak bisa mendatangkan mudarat Tidak bisa mendatangkan manfaat Kecuali yang Allah berikan izin pada Rasulullah SAW Coba dibaca surah Al-An'am Surah ke-6 ayat yang ke-50 <coughs> Surah ke-6 ayat yang ke-50 Silakan. Bantu baca. Ayat 50 sampai di situ. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak inni attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mengatakan kepada orang-orang, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaran Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang goib dan tidak pula mengatakan bahwa bahwa kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa? Illa ma yuha ilayya yang Allah wahyukan kepadaku. Nabi itu tidak punya pengetahuan soal yang goib ya mas. Maka salah besar ketika ada seorang hamba yang kemudian menyekutukan Allah dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah berikan wahyu. Allah katakan di ayat ini. Coba dibuka surah lagi, surah Al-Jin. Surah ke-72, juz ke-29, ayat 21 sampai 23. Kalau tegaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. 20, 21, 23. amliku lakum darraw wala rasyada. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan kebaikan untukmu. Jadi Nabi itu tidak punya kuasa menolak mudarat, ya Tidak punya kuasa pula memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah izinkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau apa? Tidak dapat melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Kemudian kalau ada orang kemudian menyebutkan Allah dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berlepas diri karena tidak memiliki kuasa seperti itu lalu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak orang seperti ini? Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa, ketika ada perintah pertama kali untuk berdakwah dengan terang-terangan, ketika turun surah As-Su'ara, surah ke-26 ayat ke-214 jadi ini wahyu yang turun setelah tiga tahun Nabi itu berdakwah diam-diam. Jadi ada fase itu Nabi berdakwah diam-diam, syir, ada dakwanya terang-terangan. Ketika diam-diam Nabi berdakwah tiga tahun itu mendapatkan sekitar 50-60 sahabat, tapi Nabi tidak menyebutkan nama-nama mereka, karena khawatir mereka nanti akan ter, terdolimi, terintimidasi dan seterusnya. Maka nah, Nabi rahasiakan 50-60 orang ini. Ketika Allah turunkan surah As-Su'ara ayat 214, apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal akhrabin Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu ya Muhammad. Maka apa yang beliau lakukan? Di Sahih Bukhari Muslim, beliau naik ke Bukit Sofa. <coughs> Kemudian beliau menyeru, semua keluarga besarnya orang Quraisy dipanggil semua, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab datang. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Fatimatun binta Muhammadin, salini masyiti min malin, la alni anki min Allahi syai'an." Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, mintalah dariku harta sesukamu tapi aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi saja, Fatimah yang beliau sangat mencintainya. Yang kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, beliau siapkan tempat duduk khusus untuk Fatimah. Yang kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi mengatakan marhaban ya Fatimah. Itu tidak beliau lakukan kepada putri-putri yang lain. Saking cintanya beliau pada Fatimah. Itu pun Nabi mengatakan apa? Kalau Fatimah engkau minta harta tak kasih. Tapi kalau minta pertolongan siksa Allah supaya pergi dari Musa nggak bisa nolong. Loh, Nabi saja nggak bisa nolong putrinya, apalagi minta orang yang bukan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya pak? Bagaimana bisa yang bukan anaknya Nabi, bukan keturunannya Nabi, kemudian minta pertolongan Nabi? tidak bisa. Fatimah saja itu Nabi nggak bisa nolong. Padahal beliau itu paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukti bahwasanya Nabi itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salahlah anggapan orang yang kemudian menyekutukan Nabi kemudian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, di antara faedah hadis ini adalah kehidupan setelah dunia akhirat itu bagi para nabi dan pengikutnya lebih baik. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi para ambia dan bagi para pengikutnya. Ad-Duha ayat yang keempat. Apa kata Allah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan adapun sungguh kehidupan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Kehidupan setelahnya maksudnya. Permulaan di mana? Dunia. Setelahnya apa? Akhirat. Jadi mananya apa? Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Pernah jamaah sekalian Ibnu Mas'ud itu berkata Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasirin di Termizi nomor 2377 di Ibnu Majah nomor 4109. Rasulullah itu pernah tidur di atas tikar. fakoma wakot asarofi Kemudian di tikar tadi itu membekas di tubuhnya Nabi. Jadi kalau kita habis tidur di tikar itu kan biasanya bekas ya. Nabi itu bekas kayak gitu tikar di badan beliau salah alaihi Fakulna kemudian kami berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laut takhadna laka witaan." Ya Rasulullah, apakah kami perlu siapkan pelapis kayak kasur gitu untuk tidur Anda? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, "Mali wa mali dunya." Untuk apa dunia? Ma'ana fid dunya illa karakibin astadillu tahta sajaratin summa roha watarogaha. Aku di dunia ini kayak orang naik berkendara, kemudian berteduh, setelah lepas lelah kemudian pergi lagi. Subhanallah Bagaimana disebutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa urusanku dengan dunia? Mali untuk apa aku? Gak perlu. Tidur kayak gini aja gak apa-apa. Bayangkan jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya itu bekas tikernya itu nempel di badannya. Padahal beliau itu dapat seperlima jatah gonimah 20% kalau perang Itu beliau dapat Tapi beliau adalah orang yang dermawan nggak suka nyimpen-nyimpen harta Ada badui datang Dikasih 100 ekor Datang orang lagi Dikasih salembah Jatahnya Nabi itu gonima itu dikasihkan sama orang-orang. Maka ketika pembahasan tentang gulul fi mali zakah wal baitul mal gulul ngentit hartanya gonima harta kas negara itu disebutkan di sana aku ini dapat sebagaimana kalian dapat dan itu pun kembali pada kalian kata Nabi SAW terbukti apa ketika Nabi wafat tadi ada berapa keping mas 5 sampai 9 keping emas. Itu pun kemudian beliau kata kata Aisyah, Pak, sedekahkan ya Aisyah, sedekahkan ya Aisyah. Jadi Nabi nggak nyimpan harta. Ini menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam soal masalah dunia. Yang terakhir yang ke kedelapan di antara faedah hadis ini adalah dunia itu merupakan tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Sedangkan bagi mukmin alam akhirat itu terlepas dari semua itu. Kalau masih ada orang sering samba, sering ngersulo, sering mengeluh, kok susah hidup ini? Ya itulah kehidupan. Namanya juga dunia. Kalau nggak pengen susah, jangan tinggal di dunia. Lo kan gitu. Dunia ini tempatnya capek Bapak Ibu sekalian Dunia ini tempatnya panjenengan lelah ada orang nggak lelah? Ayo coba angkat tangan. Siapa yang nggak lelah hari ini? Nggak ada. Semua lelah. Wong sing nganggur ayo lelah kok. Iya tuh Kesel ngenteni itu itu lelah loh. <laughs> orang tidur aja lelah loh. Apalagi yang gawe itu maksud saya, yang mengeluarkan otot, tenaga, otak, pikiran itu juga lelah. Lo yang ya tanda petik yang pengacara saja ya lelah. Loh. Pengangguran banyak acara. Apalagi yang gawe sungguhan di lapangan gitu loh ya. Oh, panas-panasnya, masya Allah ini Surabaya sidoarjo panasnya luar biasa. Itu lelah. Loh, kalau panjenengan nggak pengen lelah, jangan tinggal di dunia. Dunia ini tempatnya lelah. Makanya nggak usah sambat, nggak usah ngeluh. Aku lo kesel, kabeh yo kesel jangan Semua orang capek. Kalau nggak pengen capek ya di alam akhirat nggak ada orang capek. Nih. Di akhirat gak ada orang capek. Ada sebuah hadis menarik, Sahih Muslim nomor 2392. Nabi mengatakan apa? Ad-dunya jenul mu'min wa jannatul kafir. Apa artinya? Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Loh, Kok bisa dunia ini jadi penjara kita Surganya orang kafir Imam Nawawi ketika mensarah hadis ini di Sahih Muslim Maka beliau mengatakan apa Orang mukmin itu terpenjara di dunia Karena dia menahan hawa nafsunya Jadi seolah-olah kayak nggak bebas gitu loh Panjenengan kan nggak bisa bebas nih Mau ini, mau itu, mau korupsi gak iso Mau ngentit gak bisa Kenapa? Kayak di penjara Seolah-olah kita ini di penjara Tapi bebas bagi orang yang bukan orang mukmin itu maksudnya gitu. Ya. Maka kemudian ada sebuah kisah sebagai penutup dari pertemuan kita di malam hari ini. Sebuah kisah yang mungkin panjenengan akan terhibur. Karena saya kembali katakan tadi, dunia ini tempatnya orang capek, dunia tempatnya orang lelah. Panjenengan ibadah capek, panjenengan gak ibadah pun juga capek. Kita sholat capek, gak sholat juga ya capek. Panjenengan taklim duduk sekian jam capek, gak ngaji yo capek, podo capek. Iya sama. <laughs> nonton TV terus ya capek lama-lama. Memang enak nonton TV terus misalnya, ya capek lah. Apalagi yang suka futsal. Oh, capek. Sampai kadang gak bisa gerak kakinya gitu ya. <laughs> capek aja maksudnya. Saya ingin menggarisbawahi apa? ya dunia ini tempatnya orang lelah gitu aja. Maka jangan pernah ngeresulah, jangan pernah wah saya ini. Karena ada orang itu yang lebih lebih parah daripada kita, ada orang yang lebih susah daripada kita gitu. Jangan dikira kita, kita ini orang paling ter, terpuruk di dunia gitu seolah-olah aku kok yang paling susah. Enggak, ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Ada kita ini senang, ada orang lebih senang daripada kita gitu. Saya tutup dengan sebuah hadis di Sahih Muslim nomor 2808. Anas bin Malik mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bin a bi an ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling mendapatkan nikmat dunia tapi dia dari golongan ahli neraka. Orang paling enak sak dunyo ya, masuk Guinness Book of the Record tapi dari golongan ahli neraka. Fayus fayusbahu si begotan kemudian dicelupkan dengan satu celupan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sak celupan tok diangkat mana Gak ditenggelamkan celup tok ditarik mana Summa yuqal dikatakan padanya ya ibni adam hal ra'aita khairan qattun wahai anak manusia apakah kamu pernah melihat kebaikan Hal marra bika naimun qatun apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Kan dia orang paling enak sedunia nih. Ditanya sama Allah, setelah dicelupkan di neraka yang cuma cak celupan tadi, kamu pernah merasakan enak enggak? Pernah merasakan bahagia enggak? Fayaqul dia mengatakan, "La wallahi ya Rabbi." Tidak sama sekali ya Allah. Saya enggak pernah merasakan nikmat sama sekali. Lihat dulu. Dia orang paling nikmat di dunia. Semua yang dia inginkan ada, tapi dari golongan ahli neraka. Dicelupkan neraka masa celupan tok, ditarik lagi. Dia mengatakan nikmat di dunia nggak ada sama sekali. Yang ada adalah siksa neraka. Wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Didatangkan orang yang paling sedih, yang paling terpuruk di dunia, tapi dia dari golongan ahli surga. Fayus bahu sibghatan fil jannah dia dicelupkan satu celupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu dia dikatakan padanya, "Ya ibni Adam, hal ra'aita bu'san qattun, hal marra bika saddidun qattun?" Wahai anak manusia, pernahkah engkau menderita? Pernahkah engkau susah? maka dia mengatakan fayaqulu la wallahi ma marra bi busan ba'sun qatun wala raaitu siddatun qatun ya Allah saya enggak pernah susah sama sekali saya enggak pernah susah dan sedih terpuruk sama sekali enggak pernah kenapa sudah kecelup surga satu celupan tadi subhanallah ini ibro bagi kita Artinya kalau orang itu susah, sedih, nanti di surga itu tidak ada apa-apanya sedih kita itu. Hilang semua. Maka jangan pernah merasa menjadi orang paling terpuruk di dunia. Orang paling sedih di dunia jangan. Masih ada orang sedih yang masih ada orang susah di bawah kita. Karena semua kesedihan kita, capek kita, lelah kita yang karena Allah diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang semua itu hilang kesedihan kita, susah kita hilang semua. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah dari hadis yang ke-28. Semoga kisah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ibro, pelajaran yang berharga bagi kita semua. Allah alam Ada yang bertanya atau saya tutup dengan doa? Sudah ada? Nah. Barakallahu fiik, jazakumullah khair atas perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته